Sangat sedikit kalian yang pandai bersyukur. ketika Allah menyebutkan tiga unsur anggota tubuh pendengaran penglihatan kemudian hati maka Allah menyebutkan tentang ilmu karena tiga anggota tubuh ini adalah dua pintu datangnya ilmu dan satu wadah yang menampungnya Dua pintu datangnya ilmu adalah pendengaran alias ilmu datang dari apa yang kita dengar. Penglihatan alias ilmu datang dari apa yang kita lihat. Dan wadahnya adalah hati. Tempat menyimpan ilmu tersebut. Dan ilmu yang masuk terbagi dua. Bisa ilmu bagus, baik bisa ilmu jelek, jahat. Tetap pintunya melalui dua. Melalui telinga, pendengaran, atau melalui mata, penglihatan. Tidak akan ada pintu yang ketiga. Silahkan cari. Setiap yang namanya kita belajar menuntut ilmu, kalau tidak dari telinga, kalau tidak dari dari mata. Tidak ada yang ketiga. Ketika yang masuk melalui dua pintu tadi yang baik akan menjadi baik pula hati wadah. Akan bersih pula dia. Ketika yang masuk melalui dua pintu tadi adalah yang salah. Yang didengar yang salah, yang dilihat yang salah, yang didengar yang buruk, yang dilihat yang buruk. Maka yang ada di dalam wadah pun akan menjadi seperti itu pula. Karena dia diisi melalui Dua pintu tadi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar. Nauzubillah kalau merupakan hal-hal yang kufur. Maka akan bersarang di sini. Oleh karena itu hati-hati dengan pendengaran kita. Hati-hati dengan mata kita. Karena dia bisa mempengaruhi hati. Tidak ada yang bisa mempengaruhi hati melainkan dua pintu ini. Enggak ada. Tangan tidak bisa mempengaruhi hati. Kaki tidak bisa mempengaruhi hati. Lisan tidak bisa mempengaruhi hati. Yang bisa mempengaruhi hati pendengaran dan penglihatan. Salah lihat, hati bermasalah. Salah dengar, hati bermasalah. Dan ketika konsentrasi kita penuh kepada televisi, yang banyak kita dengar, yang banyak kita lihat adalah yang salah-salah. Kalau itu yang kemudian terjadi pada anak-anak kita, maka dia mendengar banyak yang salah, dan melihat banyak yang salah. Dan itu yang akan mewarnai hatinya. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita melakukan puasa Nabi Daud? Apakah tidak menyalahi sunnah Nabi Muhammad? Karena puasa Nabi Daud puasa yang lebih baik yang menyatakan puasa yang terbaik itu puasa Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siam siami Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Dia puasa hari ini, besoknya tidak. Puasa hari ini, besoknya tidak. Yang menyatakan itu yang terbaik Nabi Muhammad. Jangan kira ketika kita melakukannya kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti karena syariat orang-orang sebelum kita, syariat nabi-nabi setelah kita terbagi dua. Sebelum maaf, syariat umat-umat sebelum kita, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi kita terbagi dua. Satu, ada yang sudah dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh lagi terjadi itu tidak ada lagi, habis karena sudah dibatalkan oleh Nabi Muhammad. Ada yang disetujui. Kalau yang disetujui tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Ketika para Allah bercerita tentang para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'an, Allah katakan Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih mereka lah orang-orang yang telah Allah, Allah beri hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah mereka itulah kalian mengikuti. Berarti masih ada kebolehan mengikuti hidayah yang ada sebelum datangnya Nabi Muhammad, tapi dengan syarat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada syariat sebelum Nabi Muhammad yang dibatalkan? Ada. Banyak. Di antaranya sujudnya Nabi, sujudnya Eh, Nabi Yakub, istrinya dan sebelas orang anaknya kepada Nabi Yusuf. Alaihi wassalam. Bukankah Nabi Yakub ayah Nabi Yusuf? Ibunya dan sebelas saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf? Ya, di dalam surat Yusuf sendiri. Fakharru lahu sujjada. Mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dalam agama kita kufur. Dalam syariat Nabi Muhammad sudah dibatalkan. Di dalam syariat Nabi Musa alaihi salam Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Taubatlah kepada Rob kalian lalu saling berbunuhanlah kalian. Kalau ada sekelompok orang sedang taubat, 5 10 orang taubat dibagi dua. Ini 5, ini lima kasih pedang perang. Ya. Siapa yang bertahan hidup, dialah yang tobatnya. Begitu syariat Nabi Musa alaihi salam. Dan itu sudah dihapuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan kemudian berdalih dengan syariat yang lalu kalau itu sudah dibatalkan dibatalkan oleh oleh syariat Islam. Sebagian orang yang kerjanya mencari kursi di DPR, di MPR dan yang lainnya, mereka berdaya dengan Al-Quran. Surat Yusuf, Ij'alni ala khazainil ardi inni alaihi hafidun amin. Jadikan aku bendahara, penjaga di sana. Aku bisa dipercaya, aku bisa menjaga. Syariat Nabi Yusuf. Tuh lihat tuh dalam Al-Quran tuh Nabi Yusuf minta, minta kekuasaan. Berarti boleh dong dalam Al-Quran. Subhanallah. Boleh minta kekuasaan. Padahal syariat Nabi Muhammad La tas'alil imarah Jangan kalian minta menjadi pemimpin Fa innaka in u'titaha an, an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha kalau kamu menjadi pemimpin karena kamu meminta-minta, Allah biarkan kamu. Allah serahkan begitu saja urusanmu. Allah tidak peduli. Tapi kalau kamu menjadi pemimpin bukan karena minta Allah tolong, Allah bantu kamu menjalankan kepemimpinanmu tersebut. Ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nuwalli hadzal amra ahadan talabah." Kita tidak akan biarkan orang menjadi wali tapi disebabkan karena dia meminta. Menjadi wali waliul muminin, amirul muminin. Kami tidak akan berikan kedudukan kepada siapapun yang memintanya. Ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang berdari dengan hadis Nabi Muhammad yang bercerita tentang seorang wanita yang kemudian memberi minum air kepada seekor anjing yang sedang kehausan masuk surga. Tuh, lihat ada hadisnya pelihara anjing. Ini juga sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Bahwa ini syariat Bani Israel. Kalau toh pun syariat Nabi Bani Israel bukan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bercerita tentang seorang wanita di Bani Israel. Bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Kemudian di dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hadis itu piaraan wanita ini. Yang bahkan yang ada di dalam hadis seolah-olah haji itu adalah anjing liar yang lewat. Yang sedang kehausan. Begitu. Jadi syariat nabi-nabi sebelum kita, syariat umat-umat sebelum kita terbagi dua. Ada yang sudah dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad, datang dalam syariat Nabi Muhammad satu yang berbeda dengan syariat itu berarti batal sudah. Dan ada yang disetujui. Di antara yang disetujui itu adalah puasa Nabi Daud. Disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyatakan dia yang terbaik. Yang terbaik itu puasa Nabi Daud. Hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Bukan berarti ketika kita mengamalkan puasa Nabi Daud itu artinya kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasulullah adalah perkataan beliau, perbuatan beliau atau apa yang beliau setujui. Maka ini adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu juga sunnah. Apabila wanita suci dari haid atau nifas sebelum maghrib, maka diharuskan mengerjakan sholat zuhur dan asar pada hari itu Apabila dia suci sebelum terbit fajar, maka dia wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya pada malam itu. Yang anda tanyakan, apakah ini ada dalilnya? Dan jika ada, bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Apakah bisa dikosor? Ini adalah pendapat fikih. Dan tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Hanya pendapat fikih. Disebabkan mereka para ulama yang mengatakannya itu melihat bahwa waktu sholat asar pun waktu sholat zuhur bagi yang memiliki halangan. Betul? Betul enggak? Orang yang mempunyai uzur sholat waktu sholat asar baginya waktu sholat zuhur juga enggak? Betul? Ya. Waktu sholat isya juga merupakan waktu sholat maghrib bagi yang memiliki uzur dan halangan. Safar, sakit, tertidur, ya kan? Oleh karena itu mereka menilai haid adalah halangan, sehingga ketika seorang wanita suci di waktu asar masih ada kesempatan melakukan zuhur karena waktu zuhur juga ada di waktu asar. Begitu juga isya dan maghrib. Tapi kalau ketika yang ditanyakan ada dalilnya tidak ada dalilnya. Hanya itu argumentasinya. Yang saya tahu wallahu alam. Yang saya tahu tidak ada dalil khusus dalam masalah itu. Dan sebagian ulama lain tidak setuju dengan hal yang seperti itu. Waktu zuhur sudah lewat, yang ada waktu asar lakukan sholat asar yang waktu maghrib sudah lewat, yang ada waktu isya lakukan waktu isya. Dan saya lebih setuju kepada pendapat yang terakhir ini. Wallahu alam. Bagaimana posisi duduk jamaah Jumat ketika mengerjakan khutbah Jumat? Apakah langsung duduk membentuk saf atau melingkar seperti taklim biasanya? Karena ada melihat sebagian masjid ada yang melingkar seperti duduknya. Jadi bagaimana yang sunnah Ustadz? Yang sunnah adalah mengisi saf yang sunnah adalah mengisi saf dan bukan melingkar tapi berdiri pada saf-saf kaum muslimin. Oleh karena itu di dalam hadis orang yang hadir sholat Jumat dilarang yang melewati sufuf. Melewati saf-saf berarti kaum muslim berada dalam posisi bersaf-saf. Wallahu taala alam. Ketika orang sudah dikatakan safar atau musafir, berapa lama batasan waktunya? Hari atau per minggu atau per bulan pada saat perjalanan panjang dan dalam waktu yang lama. Sesungguhnya para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun yang jelas dari seluruh itu adalah tidak ada nas yang tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian hari boleh kosor kalau tidak ndak. Lebih tidak boleh itu tidak ada. Seandainya ada nas yang tegas tidak akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ini masih perbedaan fikih pendapat fikih. Perbedaan sebahagian menyatakan tiga hari, sebahagian menyatakan 18 hari, sebahagian menyatakan 20 hari, sebahagian menyatakan tidak tanpa batas waktu selagi masih di luar tempat berdomisili, masih dalam perjalanan, masih di negeri yang bukan negeri kita dan masih berniat pulang, berarti itu masih musafir. Wallahu taala alam. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang sepakat karena tidak ada nas yang sangat tegas dalam masalah ini sehingga para ulama berbeda pendapat. Saya sampai saat ini masih condong kepada pendapat tanpa batas waktu. Dan itu juga yang dinyatakan dan saya dengar sendiri oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Walau guru beliau sendiri Syekh Bimbas tidak setuju fikih. Kalangan para ulama berbeda pendapat fikih, suatu hal yang lumrah. Ketika istri meninggal dan suami tidak ridho terhadapnya, maka istri itu tidak masuk surga. Kalau suami meninggal sedangkan istri tidak ridho terhadapnya, apa suami juga tidak masuk surga? Tidak ridho pun jangan katakan asal tidak ridho. Asal tidak ridho. Tidak ridho yang yang yang diizinkan oleh Allah. Ya, tidak ridho yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Artinya suami istri melakukan nusyuz, membangkang kepada suami yang terlarang dalam syariat, maka suaminya marah. Dalam keadaan itu dia wafat, maka dia singgah di neraka wa niyadzubillah Dan jangan perlakukan sebaliknya. Tidak ada nas yang mengatakan suami melakukan kesalahan kemudian istri tidak ridho kemudian masuk neraka tidak ada nas. Kita berhenti sesuai dengan nas yang ada. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat yang batil atau mendengarkan yang batil, apa betul ucapan kita subhanallah? Allah zikir khusus saya tidak tahu. Namun makna benar. Subhanallah maha suci Allah dari seluruh yang dinyatakan manusia yang salah terhadap Allah dan syariatnya. Tapi apakah itu zikir khususnya Allah alam? Tidak tahu pada sebuah perusahaan yang cukup besar pemimpinnya orang Indonesia yang kafir. Selama pimpinannya kegiatan agama mereka semarak di mana-mana. Sampai-sampai waktu sampai waktunya pemimpin berganti dengan yang beragama Islam. Alhamdulillah dalam kurung. Semangat setiap hari menasihati untuk selamat. Semarak setiap hari menasihati untuk selamat dalam bekerja. Saya kaget pada suatu pesta perkawinan melihat dia dan istrinya yang memakai pakaian yang serba terbuka seperti artis, adakah kewajiban anak buahnya menasihati dia? Pertanyaannya di mana? Permasalahannya di mana? Subhanallah. Seluruh yang kita lihat daripada yang batil. Seandainya kita mampu merubahnya dengan tangan, kita rubah dengan tangan. Apa maksud tangan? Kekuasaan. Saya seorang kepala keluarga, berarti rumah saya kekuasaan saya, areal kekuasaan saya. Saya rubah dengan tangan. Karena itu areal kekuasaan saya. Saya seorang RT, ketua RT, berarti kawasan RT oleh kekuasaan saya. Saya rubah dengan tangan. Dan begitu seterusnya. Saya seorang kepala sekolah, berarti sekolah ini wilayah kekuasaan saya. Dan jangan nyebrang merubah dengan tangan di wilayah kekuasaan orang lain. Itu dengan tangan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan, nasihati. Dan itu tidak ada wilayah kekuasaan. Bebas. Sebagaimana kita sekarang bisa saja menasihati gubernur, bisa saja menasihati presiden, cuman karena nggak dikasih waktu aja kan. Gitu. Bisa saja menasihati. Lihat berapa banyak pemimpin yang kita sekarang kita nasihati. Pemimpin semua. Kepala rumah tangga. Nasihat berlaku. Tapi kalaupun tidak bisa dengan lisan karena khawatir. Terancam dia kalau dia berbicara. Terancam dia nyawanya kalau dia berbicara. Betapa banyaknya di zaman dahulu. Sekarang belum kita hadapi. Zaman dahulu sering. Kalau masih bicara dibunuh dipenggal lehernya seperti yang terjadi zaman Imam Ahmad seandainya seorang ulama berani menyatakan Al-Qur'an itu ma tidak makhluk dipenggal lehernya maka berhenti berbicara ingkari dengan hati nah kalau kemudian atasan kita bisa kita ingkari dengan dengan dengan dengan lisan kita ingkari dengan lisan kalau takut kemudian mengingkari ke lisan akan dipecat juga dari perusahaan ya ingkari dengan hati itu minimum minimum apa minimum pengingkaran. Tapi apa iya atasan kita aja yang istrinya terbuka? Apa hanya pemimpin kita saja yang datang di pesta itu yang istrinya terbuka? Apa yang lain pada tutup aurat semua? Enggak juga kan? Paham enggak yang saya maksud? Di pesta itu yang yang ditanyakan oleh penanya ini, apa hanya istri atasannya si itu saja yang terbuka pakaiannya? Kan enggak kan? Banyak kan? Kenapa pertanyaannya hanya fokus kepada atasannya saja? Kenapa tidak semua kaum muslim? Apakah yang berhak dinasihati hanya atasan kita? Kaum muslimin yang lain tidak berhak kita nasihati? Lihat, soal nasihat tidak pandang siapa Anda, di mana Anda, apa posisi Anda. Asal Anda saudara saya, saya berhak menasihati Anda. Wallahu a'lam. Saya membawa orang tua saya berobat ke rumah sakit Islam. Di sana banyak kecewa masalah pelayanan dan biaya. Tetangga saya yang pernah berobat ke rumah sakit non-Islam menyarankan berobat ke sana. Lalu saya ikuti karena saya karena saya kiaskan dengan bermuamalah dengan non-muslim. Selama berobat di sana akidah kami tidak pernah dipengaruhi. Sebahagian karyawannya muslim. Apakah tindakan saya ini salah Ustadz? Saya hanya bisa menjawab lebih baik sabar bersama orang Islam. Pak Ustadz, apakah sewaktu tahiyat awal dan akhir jari telunjuk harus digerak-gerakkan dalam satu pendapat para ulama? Sementara pendapat yang lain diam saja tanpa digerak-gerakkan. Karena riwayat yang lebih banyak itu riwayat ditunjuk tanpa digerak-gerakkan. Itu riwayat yang paling banyak adalah Nabi Muhammad menunjuk dengan jari telunjuknya. Nunjuk aja, tidak di, di, tidak ada keterangan digerak-gerakkan. Itu riwayat yang paling banyak. 90 sekian persen itu riwayatnya, riwayat menunjuk saja tanpa digerak-gerakkan. Kemudian ada riwayat tambahan yang sanatnya sahih, rawinya cikat, digerak-gerakkan. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan karena riwayat yang lebih banyak menunjuk tanpa digerakkan, maka kita menunjuk saja tidak digerakkan. Kita mengambil riwayat yang lebih banyak. Ada riwayat yang benar yang sedikit ini, ini disebut syadz. Riwayat sahih tapi berseberangan dengan riwayat yang lebih banyak yang lebih sahih daripada dia. Maka ini dihitung syadz tidak berlaku. Maka mereka hanya nunjuk saja tidak digerak-gerakkan. Sebahagian mengatakan makna yang sahih yang sedikit ini tidak perlu dibuang karena antara menunjuk dan menggerakkan itu tidak ter, tidak berbeda, bisa digabungkan maknanya. Tunjuk gerakkan, tunjuk gerakkan itu bisa kan? Tidak kecuali yang satu mengatakan menunjuk, satu mengatakan bungkem gitu. Itu berbeda kan? Nggak bisa disatukan maknanya. Namun antara tunjuk dan menggerakkan itu bisa disatukan maknanya. Oleh karena itu makna yang saya nggak perlu dibuang. Selagi masih bisa dijamak, dijamak. Ini pendapat sebagian ulama sehingga mereka berpendapat menggerakkan dari awal sampai akhir. Namun perlu kita ketahui beberapa hal. Pertama, yang menggerakkan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah saja itu tidak ada dalilnya. Dan ini yang banyak terjadi kan? Diam kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah digerakkan kemudian diam lagi sampai selesai. Ini malah yang tidak ada hadisnya. Satu, yang kedua, bungkem asyhadu alla ilaha illallah baru nongol. Ada atau enggak? Ada. Itu. itu juga tidak ada dalilnya. Didiamkan begitu atau diginikan asyhadu alla baru gini. Asyhadu alla ilaha illallah baru baru dilipat tangannya. Dilipat dari awal, ditunjuk dari awal. Ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya ingatkan saudara-saudara kita, jangan terlalu ngebut. Karena kalau Nabi Muhammad melakukannya begini, pasti riwayat yang paling banyak itu jelas. Maka Nabi melakukannya pelan. Sebagian tidak tidak mawas. Akhirnya yang memperhatikan secara khusus melihatnya. Allah taala alam. Jadi seandainya Nabi memang begini geraknya, itu pasti seluruh sahabat meriwayatkan kan? Kenapa para sahabat meriwayatkan menunjuk saja? Karena gerakannya nggak terlalu kelihatan. Wallahu alam. Sehingga ya sampai salam. Bagaimana caranya kita mencari jodoh yang diajarkan dalam agama Islam sementara kita tahu bahwasanya pacaran di dalam agama Islam dalam agama kita tidak boleh karena dilarang dalam agama kita. Apakah mencari jodoh hanya dengan pacaran? Coba coba kita rujuk lagi. Apakah mencari jodoh hanya dengan pacaran? Nggak ada jalan lain selain pacaran? kenalan, jalan bersama, duduk minum makan jagung bakar. apa itu satu-satunya jalan mencari jodoh? Wallahi saya tidak melakukannya, juga bisa nikah. Saya tidak melakukan pacaran itu dan bisa nikah. Berarti bukan bukan itu satu-satunya jalan. Kecuali kalau itu satu-satunya jalan, berhak pertanyaan ini ditanyakan. cara mencari jodoh adalah nilai agamanya. Setelah agama, baru lihat yang lain. Tapi agama menjadi prioritas utama dalam penilaian. Lalu dari mana kita tahu? Dari teman-temannya. Anil mar'i selalu tasal wasal Jangan tentang seseorang, jangan dia yang ditanya, tanya teman-temannya. Tanya orang yang kenal dengannya. Kalau teman-teman sekelilingnya merekomendasi akhlaknya yang baik, budi pekertinya yang baik, agamanya yang baik, insya Allah orang baik. Dan kalau kita bertanya kepada seseorang, atau sebaliknya kita ditanya orang tentang seseorang yang dia berniat menikah, haram menyembunyikan yang tidak baik yang kita tahu dari dirinya. Itu haram. Karena orang yang memberikan dimintai nasihat harus menasihati secara jujur. Sesuai dengan yang dia ketahui, kalau kemudian ada aib di dalam orang yang ditanya, lalu kita sembunyikan. Dan ini banyak sekali terjadi. Disembunyikan. Aib orang yang ditanya. Tidak boleh. Kalau memang ada aibnya, sampaikan kepada orang yang bertanya. Yang saya tahu itu mulutnya sedikit panjang. Misalnya, memang jilbabnya panjang, tapi mulutnya juga ternyata lumayan panjang. Misalnya. Sampaikan apa adanya. Ya, supaya kemudian, apalagi kalau kemudian di sana ada cacat yang lebih parah daripada itu. Sampaikan apa adanya. Supaya kemudian yang akan yang akan melanjutkan yang akan melanjutkan aksi yang lebih kepada hal yang lebih jauh meminang dan semacamnya dia sudah sadar siapa orang yang akan dia pinang tersebut. Saya mohon kalau bertanya berikutnya jangan bikin surat <laughs> Ini, bikin surat ini namanya. Takut nggak ada waktu nanti. Kehabisan waktu kita membacanya. Namun sekali ini kita maafkan. Ada berita beberapa hari yang lalu, oh, pakai berita, pantas panjang. <laughs> pakai berita ternyata pertanyaannya. Ada berita beberapa hari yang lalu di masa media, di media masa, Seorang rentenir yang kaya mengatakan bahwa hartanya yang selama ini dia kumpulkan adalah hasil jerih payahnya tanpa ada campur tangan Allah. Dia juga tidak percaya dengan adanya adab kubur. Lalu ada seorang ustadz yang menasihatinya karena semua harta itu datangnya dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi rentader itu tidak percaya juga. Lalu ustadz itu membawanya ke tempat kuburan kaum muslimin dan dia disuruh masuk ke liang lahat yang digali sendiri. Seperti posisi mayat yang digali seperti posisi mayat. Kemudian ustadz itu membawa membaca ayat Al-Quran tentang adab kubur. Tidak lama kemudian, rentenir itu teriak minta keluar dari liang, dari liang kubur yang tidak ditimbun tanah. Setelah keluar dari kubur itu, maka rentenir itu bertaubat dan menjalankan semua perintah Allah. Pertanyaannya Ustadz, apa boleh perbuatan Ustadz ini yang me, yang meng, menggali yang menguji orang dengan masuk kubur? Tidak benar. Dan mungkin dalam berita kita juga dibohongi dari mana datangnya asli atau tidak aslinya? Allah taala alam. Banyak cara orang sekarang untuk hal-hal yang mereka inginkan. Ya. Apa antum kira yang memegang acara berita itu, yang memegang kendali itu, itu orang-orang sidikin semua? Hah? Orang-orang jujur semua. Oleh karena itu jangan terlalu lah. Jangan terlalu hanyut oleh berita yang ada. Kita bisa saja dibohongi. Kalau ataupun memang kejadian itu tidak menambah sedikit pun percayaan kita bahwa adanya azab kubur. Karena percayaan kita kepada adanya azab kubur sudah maksimal insya Allah. Apapun berita tidak menambah keimanan kita tentang adanya azab kubur. Karena insya Allah iman kita sudah 100% bahwa adab kubur itu ada. Mau ditambah berapa lagi? Tapi kalau ada yang mengatakan, "Uh, semenjak nonton film itu, kepercayaan saya terhadap adab kubur bertambah." Eh, mengaku kurang kan selama ini kan? Kan begitu. Begitu ada suara-suara, ada suara-suara azab kubur, ngeri. Saya semakin yakin dengan azab kubur. Eh, ngaku berarti selama ini nggak kurang, nggak nggak penuh, nggak yakin. Tapi kalau kalau orang sudah yakin penuh, nggak akan menambah apapun karena dia lebih yakin. Saya lebih yakin kepada sabda Rasulullah dibanding suara-suara kubur yang anda bawa itu. Karena Rasulullah tidak mungkin berdusta. Sementara suara-suara alam kubur yang anda katakan itu masih mungkin rekayasa. Betul atau tidak? Iya. Iya. Kenapa anda tinggalkan hadis Nabi Muhammad? Anda pergi kepada suara-suara alam barzakh itu. Kenapa Anda lebih yakin dengan rekaman itu dibanding hadis Nabi Muhammad? Ini pertanyaan besar. Oleh karena itu kita katakan apapun yang terjadi, kalau apapun itu benar, tidak akan menambah apapun tentang keimanan kita terhadap adab kubur itu ada. Terhadap mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diusulkan saja ini, masuk film hidayah ini. Bagaimana menasihati saudara-saudara kita yang hobi membaca ramalan nasib dari bintang-bintang, Scorpio, Pisces, Taurus, dan lain-lainnya. Apakah ini termasuk dalam syirik besar atau syirik kecil? Kalau dia baca dan percaya, syirik besar. Syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia baca saja baca saja sekedar ingin apa namanya? bukan membuktikan, ingin nanu saja, ingin baca-baca saja, menghabiskan waktu, nggak ada manfaat. Karena kadang-kadang kalau ingin iseng, kadang-kadang dari iseng itu pula datangnya penyakit itu, betul nggak? Cobalah pengaruh kehidupan. Kadang-kadang iseng aja, iseng nongkrong, iseng saja nongkrong. Eh di nongkrong itu ternyata penyakit itu datang. Jadi hati-hati dengan iseng. Apakah sebuah keburukan bagi saya jika saya mendengar tentang surga, maka saya menangis karena saya merasa tidak pantas? Seandainya Anda merasa tidak pantas dan yakin masuk neraka, itu nggak boleh. Seandainya Anda merasa kurang pantas, tapi sangat berharap Allah memaafkan sehingga menjadikan Anda pantas, itu boleh. Itu boleh. Rasanya nggak pantas. Tapi saya sangat harap kepada rahmat Allah yang maha luas. Mengampunkan dosa saya, memaafkan saya, men, me, me, me, me, memaafkan seluruh kesalahan saya, sehingga saya Allah jadikan pantas masuk surga. Itu boleh. Tapi merasa tidak pantas kemudian yakin masuk neraka itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena ini masalah akhirat, hubungannya semua hanya kepada kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan kita yang memberikan hukum terhadap diri kita. Orang yang merasa dirinya masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Orang yang merasa dirinya mungkin lebih pantas ke neraka, bisa saja dia masuk surga. Oleh karena itu serahkan semuanya kepada Allah. Lakukan dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Hidup orang mukmin yang benar adalah antara harap dan takut. Harap dengan rahmat Allah, takut kepada adab Allah. Harap dengan surga Allah, takut kepada neraka Allah. Walau kita kemudian melihat diri kita bergelimang dosa, merasa tidak pantas masuk surga, dan saatnya kita bertobat, harapan Allah akan memaafkan dan menjadikan kita pantas di surga, itulah taubat. Tapi kemudian udang orang kayak gini itu nggak mungkin diampunkan lagi. Sudahlah, terlanjur maksiat, ya dugem teruslah. Nah itu itu itu setan punya kerjaan. Kamu nah, udah terlanjur dosa kamu sudah terlalu banyak. Nggak mungkin Allah maafkan. Inna Allah yaghfiru dzunuba Allah mengampunkan seluruh dosa. Apapun yang kamu lakukan. Bahkan dosa paling besar di permukaan bumi sihir, syirik dan kufur kalau Anda bertobat sebelum wafat Allah akan ampunkan. Apalagi yang lain. Ada orang yang ketika Nabi akan berjihad fisabilillah datang kepada Rasulullah mau beriman. Kalau saya beriman kepadamu wahai Muhammad, saya lalu membelamu di perang ini, lalu saya mati, saya masuk surga wahai Muhammad. Ya masuk surga kata Rasulullah SAW. Lalu dia beriman kepada Rasul dan perang, mati ketika perang itu. Kata Rasulullah dakhala jannah walam yasjud lillahi sajidah. Dia masuk surga sementara belum pernah sujud satu kali pun kepada Allah. Allah maafkan. Syirik itu syirik-syiriknya ah, syiriknya orang-orang kufar Quraisy. Allah maafkan. Kalau memang ajal belum belum sampai, belum datang. Oleh karena itu jangan kira bahwa Allah tidak mau mengampunkan dosa. Yang harus antum kita kira itu Allah itu mau mengampunkan seluruh dosa kita. Sehingga timbul semangat untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Akhi, sadar nggak kita? Ketika kita tidur malam, tidur tidur enak sambil ngorok Allah memanggil-manggil kita untuk bertobat. Meminta ampun. Padahal kita tidur. Kita lebih peduli, Allah lebih peduli kepada diri kita, melebihi kepedulian kita terhadap diri kita. Lalu dari mana alasannya Allah tidak akan menampunkan dosa kita? Hanya tipu daya syaitan. Lihat, kita tidur enak, Allah memanggil-manggil hambanya. Kita hambanya, Siapa di antara kalian yang mau bertobat, aku akan terima tobatnya. Siapa di antara kalian yang mau minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Siapa di antara kalian yang mau meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Itu setiap malam. Ketika sepertiga malam terakhir telah datang. Sampai datangnya fajar. Allah memanggil-manggil hambanya. Oh, kitanya ngorok. Allah memanggil-manggil, eh kita nonton Juventus. Tuh. Lihat bagaimana kita, bagaimana Allah. Hah? Untuk tahajud nggak mau bangun. Kalau AC Milan yang manggil bangun. Tuh. Allah yang manggil nggak bangun. Tahajud, minta maaf, nggak bangun. Tapi kalau klub kegemarannya bermain, waduh itu jam berapa saja. Punya handphone 5, kelima limanya alarm aktif. Allah lebih peduli kepada kita dibanding kita. Allah lebih sayang kepada diri kita dibanding kita. Allah lebih memaafkan diri kita dibanding kita memaafkan diri kita sendiri. Inna allaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lain. Allah membentangkan tangan di malam hari menerima tobat kita bersalah di siang hari Allah membentangkan tangan di siang hari, menerima taubat kita yang bersalah di malam hari. Begitu terus sampai matahari terbit di sebelah barat. Hadis sahih. Namun kita yang tidak memanfaatkan waktu itu untuk bertaubat. Wallahu taala Bolehkah kita menerima uang ampau dari orang Cina karena hari raya Imlek mereka? Kalau memang karena alasan hari raya jangan terima. Kalau itu alasan tapi nggak ada alasan apa-apa dia beri nggak ada masalah. Tapi kalau memang itu alasan yang kita tahu, apalagi kemudian memang ada hal-hal yang mengarah kepada itu, jangan terima. Bolehkah kita memberikan memberi dan menerima hadiah dari orang Nasrani selaku tetangga? Boleh. Boleh. Boleh memberi, boleh menerima. Rasulullah menerima hadiah-hadiah yang datang dari dari penguasa-penguasa yang bukan muslim. Pakaian-pakaian dihadiahkan kepada Rasulullah. Bahkan dipakai untuk sholat. Uban mengusulkan pakai untuk Jumat wahai Rasul. Itu hadiah dari orang-orang pemimpin-pemimpin di luar agama Islam. Hadiah-hadiah yang datang dari dari pemimpin. Dari Yaman, dari Romawi, dari daerah-daerah lain. Diterima oleh Nabi Muhammad. Soal hadiah. Rasulullah SAW menerimanya. Bahkan ketika Salman Al-Farisi belum lagi muslim datang membawa hadiah kurma dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Salman Al-Farisi belum muslim kan? Datang membawa kurma ini untuk engkau wahai wahai wahai Muhammad sebagai sodako. Diperhatikan dari jauh oleh Salman Al-Farisi. Silahkan makan kata Rasulullah. Para sahabatnya pada makan, terus Rasulullah nggak makan karena di, di, dihadiahkan untuk diberikan untuk apa? Sodakoh. Berikutnya Salman Farsi datang lagi, silahkan ini untuk kalian sebagai hadiah. Diperhatikan dari jauh. Nabi Muhammad suruh sahabatnya makan dan Rasulullah pun makan. Hadiah dari Salman Farsi agamanya Nasrani. Ketika itu agamanya apa? Nasrani. Lihat, terus makan karena kurma. Tapi kalau yang datang itu adalah bernama Muslim, yang dia bawa ekstasi haram. Yang bawa namanya Muslim. Abdullah lagi namanya, cuma disingkat jadi Sidul. Namanya Abdullah. Karena Abdullah udah nggak keren, ditukar. Yang dibawa ekstasi haram. Gitu. Jadi bukan siapa yang membawanya. Makanannya halal apa tidak halal. Soal memberi dan menerima itu. Allah a'lam. Bolehkah kita menjenguk tetangga kita yang Nasrani yang sakit dan menanyakan apa penyakit yang diteritanya? Boleh. Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi yang sakit. Alangkah indahnya kalau jengukan itu ditambah dengan nasihat. Allah alam dan dakwah. Apakah ada makhluk baik itu setan maupun jin yang apabila kita jumpa atau saudara kita yang jumpa sendiri orang yang kepalanya buntung apa ya buntung wanita hamil bahasa modernnya penampakan apakah ada makhluk baik itu setan ataupun jin yang apabila kita jumpa atau saudara kita yang jumpa sendiri orang yang kepalanya buntung wanita hamil pertanyaannya saya kurang ngerti apakah ada makhluk dengan jenis seperti itu mungkin ya ya ada ada karena jin itu bisa berbentuk apapun Jin itu bisa berbentuk apapun. Yang ngajari jin berubah bentuk itu kita sebenarnya. Paham tidak? Karena kita sudah takut dengan pocong, maka jin membentuk dirinya jadi pocong. Karena kita sudah merasa di film-film sudah ada kuntilanak, jin pun merubut mewujud dirinya bagaikan kuntilanak. kenapa saya katakan begitu? Karena kuntilanak nggak ada di Cina. Karena di Cina akidah mereka bukan kuntilanak. Vampir melompat-lompat. Jadi kita yang ngajari jin mau merubah wujud dirinya jadi apa? Kita yang ada di di sini nggak kenal gondrowo karena di gondrowo ada di seberang sana. Karena keyakinan di sana ada gondrowo. Makanya saya tertarik ketika ada teman yang yang bercerita ketika main ke negeri seberang, di tempat kami ada makhluk berburu semuanya. Tempat kami juga ada tapi namanya monyet. Di negeri kita, kita tidak kenal gondrowo. Kecuali datang orang-orang seberang memperkenalkannya kepada kita. Makanya jarang penampakan dalam bentuk gondrowo karena orang nggak yakin. Tapi yang ganti kuntilana pocong dan semacamnya. Maka kita yang ngajari jin itu. Kenapa kemudian yang seperti itu tidak ada di Amerika? Karena mereka tidak keyakinan mereka tidak seperti itu. Oleh karena itu ketika kita tidak mempunyai keyakinan itu sama sekali, maka kata tanda datang dia. Paham tidak? Gitu. Dan seluruh penampakan alam jin bisa terjadi karena jin bisa merubah bentuk dirinya ke bentuk apapun yang dia inginkan. Dan itu tidaklah aneh karena jin terbuat dari api. Api bisa besar, bisa kecil, bisa begini, bisa begitu. Asal usulnya adalah api. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Al khannas adalah yang bisa membesar dan bisa mengecil. Itu makna khannas membesar bagaikan gunung, mengecil sekecil-kecilnya, itu bisa. Karena dia berasal dari apa? Api. Api bisa membesar, bisa mengecil. Oleh karena itu kemudian ada melihat orang hitam lama-lama lama makin besar, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Itu bisa aja karena jin memang bisa seperti itu. Dan dia bisa mengecil, dia bisa, berubah menjadi api, dia bisa berubah menjadi kucing, menjadi bunga, menjadi apapun yang dia inginkan. Yang tidak bisa dia tiru adalah bentuk fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada rumah kosong, kemudian kelihatan yang dulu penghuni rumah yang dulu mati gantung diri, ada di situ main-main, wajar. Tidak masalah. Arti wajar artinya, memang jin bisa membentuk dirinya seperti itu. Tidak aneh dalam dunia Islam. Tidak aneh dalam ilmu syariat. Ada yang datang kepada kita persis seperti membonjol. Tidak ada masalah. Wajar. Bisa terjadi karena jin bisa melihat fotonya Imam Bonjol terpajang, ya ada dibentuk dirinya kayak foto Imam Bonjol. Bisa. Jin bisa merubah dirinya dalam bentuk apa saja. Tetapi ketahuilah bukan itu bukan Imam Bonjol, ruh Imam Bonjol yang balik ke alam dunia. Bukan ruh Buya Hamka yang balik ke dunia, bukan. Jin merubah bentuk. Adapun roh itu di alam barat sampai wafat, sampai adik dunia berbangkit, sampai alam akhirat. Dia tidak keluar kepada manusia. Dapat nikmat kubur sampai akhir hayat. Dapat adab kubur sampai akhir alam barzakh. Dia tidak kembali ke dunia. Yang yang yang merubah-rubah bentuk itu adalah jin. Jin. Dan di dalam pengalaman merukyah kita sudah lakukan itu. Katanya dia adalah Sianu yang wafat 100 tahun yang lalu. Kita tanya detail-detailnya, eh dia adalah jin yang dulu nemani Sianu itu. Makanya dia persis tahu tahu persis bentuknya, tahu persis saudara-saudaranya. Tahu persis orang-orang di sekeliling yang telah mati itu. Penari ini, penari itu segala macam dia tahu persis. Ya karena memang jin itu yang menemani dia ketika ketika dulu dia hidup. Setiap kita, ngapain takut jin? Setiap kita ada jinnya. Bersama setiap bani Adam yang lahir ada jin yang, yang menemaninya. Yang disebut dengan korin. Itulah syariat Islam. Jadi tidak perlu takut. Kenapa penampakan-penampakan jin itu selalu penampakan dari jarak jauh? Itulah tadi yang kita bahas di radio kalau kita dengar. Selalu dari jarak jauh. Nggak ada yang penampakan itu di samping itu. Saya duduk lalu nampakan itu di samping ini. Lalu nepuk budak saya. Apa kabar Ustaz? Gitu. Nggak ada kan? Yang seperti itu nggak ada. Penampakan itu dari jarak jauh. Di atas pohon kelapa, di atas batang jengkol. Selalu dari jarak jauh. Kenapa? Perlu kita tanyakan kenapa dia menampakkan diri dari jarak jauh karena dia takut. Seandainya orang yang dia goda berani. Karena realita telah menunjukkan, kalau nampak itu kita tetap maju dan ingin meraihnya, dia pasti cabut. Dia lari. Oleh karena itu dia tidak berani dekat-dekat. Sampai dia tahu persis orang ini pasti nggak berani. Baru dia berani mendekat. Silahkan lihat cerita-cerita yang antum tahu. Asal ada orang yang berani, nampak tetap dia maju, yang lari siapa? Jinnya. Maka ketika ada penampakan, sebenarnya ada adunya li keberanian. Namun karena mayoritas kita yang lebih pengecut, maka kita yang lari. Kita yang lebih penakut daripada jin itu. Padahal kalau kita maju dua langkah, tiga langkah, dia yang akan lari. Sebenarnya apa yang perlu kita takutkan? Kita nggak pernah dijentik, kita pernah tidak pernah ditempeleng, tidak tidak pernah ditendang oleh dia, nggak pernah sama sekali. Hanya ada di film yang namanya kuntilanak bunuh manusia di batang pohon itu hanya kuntilanak di dalam film. Tidak ada dalam realita kehidupan. Wong nampak aja kita nggak pernah. Saya nggak pernah nampak. Umur sudah 30 sekian tahun nggak pernah lihat. Entah antum kalau pernah lihat. Tapi saya yakin 90% nggak pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat aja takut, gimana kalau ngelihat? Nggak pernah bertemu sudah takut, sudah keok, mentalnya sudah keok. Gimana kalau ngelihat coba? Jin itu kalau sudah dipegang manusia ketika ada pengli, pengli, penampakan, dipegang oleh manusia, dia lemah, tidak berani, tidak bisa kembali ke alamnya, menghilang diri, nggak sanggup. Itulah kejadiannya ketika Nabi mencekik Ifrit Itulah kejadiannya ketika Abu Hurairah menangkap orang yang maling baitul mal, harta sodako, harta zakat. Tidak bisa kembali dia. Lemah jin itu. Kita lebih kuat. Karena kita terbuat dari tanah, dia terbuat dari api. Mana yang lebih kokoh ini? Yang lebih kekar yang mana? Tanah apa api? Tanah lebih kekar, lebih kuat. Makanya dia tidak berani Cuman karena dia telah berhasil menggoda kita melalui cerita, berhasil menggoda kita melalui film dan dia dan teman-temannya dan kloni-kloninya, maka kita menjadi takut. Padahal nggak wajar takut itu. Kalau kita takut kegelapan karena takut itu ada kala jengking, ada ular, itu wajar. Tapi kalau bertemu dengan kegelapan, takutnya ada makhluk hitam. Itu udah nggak wajar. Takut yang udah nggak wajar. Kenapa? Uang sudah 40 tahun hidup nggak pernah ketemu kok takut gitu. 40 tahun hidup, 50 tahun kita lihat ada yang umurnya 50 tahun lebih di sini. 50 tahun hidup nggak pernah lihat selama 50 tahun. Masa takut juga sih? Gampang aja. Yang penting berani. Berhadapan dengan jin itu berani. Itu yang penting insya Allah. Kemudian bertawakal kepada Allah. Jangan lupa doa pagi dan sore. Kalau sudah baca Al-Quran, baca doa pagi dan sore, aman dari gangguan jin. Kalau masih nampak juga dia ambil sendal baca bismillah lempar. Ambil batu baca bismillah lempar. Kalau kemudian dia teriak berarti ada orang ngerjain kita. Karena kalau jin itu mau dilempar dia lari, cabut, hilang. Tapi kalau kemudian dia nggak lari dilempar kemudian aduh katanya itu berarti berarti ada teman yang iseng gitu ngerjain kita dia. Gitu aja. Gitu. Gak perlu takut. Gak perlu takut. Kita dalam merukyah ikhwan fiddin diancam oleh jin itu, ingin dibunuh, ingin diganggu keluarga kita, anak-anak kita. Tapi ketika bentengi diri kita dengan dengan zikir, bentengi diri kita dengan membaca Al-Qur'an, bentengi diri kita dengan sholat, bentengi diri kita dengan ibadah. Insya Allah. Insya Allah. Umur saya sudah 32 tahun. selamat umur 32 tahun ini jarang melakukan ketaatan kepada Allah yang saya tanyakan. Saya bermimpi membangun masjid yang megah. Apakah itu mimpi dari Allah atau dari setan dan apakah teguran Allah atau bagaimana? Soal apakah itu datang dari Allah atau dari setan, teguran Allah atau tidak ini masalah gaib saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu sekarang sudah saatnya Anda tinggalkan kemaksiatan itu dan kembali kepada ketaatan. Allahu a'lam. Tadi disebutkan bahwa kita dilarang meminta jabatan. Seandainya kita berdoa untuk minta jabatan kepada Allah, apakah berdoa seperti ini juga termasuk yang dilarang dalam hal meminta jabatan? Termasuk berdoa jadi pemimpin tidak boleh. Karena meminta dalam bentuk apapun tidak boleh. Orang Islam itu tidak ingin memimpin kecuali diamanahkan di pundaknya dia. Tapi kalau tidak dia tidak meminta, tidak menginginkan sedikit pun. Karena orang Islam itu dididik berhati-hati tentang hari akhirat. Dan di dalam kepemimpinan terhadap terdapat godaan yang sangat besar untuk menghancurkan agama dan akhirat kita. Betul atau salah ini? Oleh karena itu umat Islam itu yang ada takut. Umat Islam dulu ketika ditunjuk jadi pemimpin nangis. Bukan bahagia tangisnya. Bukan setelah nangis sujud syukur. Nangis karena takut mengemban jabatan itu. Kata Umar bin Khattab, aku kalau tidur di malam hari, aku menghilangkan hak Robku. Dan aku kalau tidur di siang hari, aku menghilangkan hak hamba-hamba Robku. Bagaimana aku bisa tidur? Umar semenjak jadi pemimpin, tidurnya hanya kayak kita tidur ayam gitu. Begitu tidurnya Umar bin Khattab. Tidak tidur khusus. Kecuali terpaksa. Karena malam hari dia dan robnya dan mengawasi rakyat di kegelapan malam Umar berjalan mendengar apakah rakyatnya mengeluh atau tidak dan di siang hari membuka pintu untuk rakyatnya sehingga diriwayatkan bahwa Umar itu ketika setelah menjadi khalifah itu susah sekali tidurnya dan tidurnya hanya curi-curi waktu untuk tidur gitu ini para pemimpin karena yang sadar persis Umar mengatakan di kota Madinah Umar menjadi pemimpin di kota Madinah Seandainya ada seekor unta yang kemudian hilang di sungai Furat sana, di Irak sana, Umar yang akan bertanggung jawab di akhirat. Lihat. Takutnya mereka. Sehingga Umar mengatakan, aku tidak mau lagi ada Bani Adi yang menjadi khalifah setelah diri. Dia berasal dari Bani apa? Bani Adi. Aku tidak mau lagi ada Bani Adi yang menjadi pemimpin setelah diriku, menjadi khalifah. Jadi tidak benar. Kecuali kalau memang orang yang kemudian, ah yang penting yang jadi khalifah itu kamu gitu. Sudah. Berarti Allah yang mengamanahkannya kepada kita melalui mereka. Tanpa kemudian kita sebar kalender, cetak surat yasin, sampai surat yasin sekarang nggak nggak nggak lup nggak nggak luput dari dari itu dari minta jabatan itu sebar foto di mana-mana serta nomor urutnya sempat saya sempat mengatakan dan apa yang saya katakan insya Allah hak seandainya Rasulullah turun dan memimpin seluruh yang fotonya dipajang itu nggak ada yang dipilih satu oleh Rasulullah itu betul nggak Rasulullah mengatakan kami tidak akan menunjuk pemimpin yang minta jadi pemimpin Berarti seluruh yang minta itu nggak satu pun yang akan dipilih oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Baikan mana? Antara satu dan dua. Satu, orang yang minta jadi pemimpin, yakin dia tidak bisa berlaku adil. Dibanding orang yang minta jadi pemimpin, yakin bisa berlaku adil. Baikan mana? baikan yang kedua ya. Yang pertama atau yang kedua? Kedua ya. Yakin kedua? Baik. Baikan mana? Orang yang minta jadi pemimpin yakin bisa berlaku adil dengan orang yang tidak mau jadi pemimpin karena takut tidak bisa berlaku adil. Itulah dia Islam. Tidak mau jadi pemimpin karena takut tidak bisa berlaku adil. Sehingga ketika dia ditunjuk orang juga tidak bisa mengelak, dia akan menjadi seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin. Bagaimana pemimpin yang benar? Dia yang menderita sebelum rakyatnya. Pemimpin yang lebih dulu menderita sebelum sebelum rakyat. Wallahu alam. Kita berada pada dunia yang berebut menjadi pemimpin. Padahal yang berebut itu yakin tidak akan mampu sepenuhnya berlaku adil. Saya yakin dan percaya. Karena dunia sudah sudah sedemikian lingkaran-lingkaran berbahaya ada di sekitarnya. Bagaimana dia akan lepas dari yang namanya salah, namanya khilaf, namanya zalim, namanya bagaimana dia akan lepas dari semua itu? Jadi ketika dia minta dipimpin memimpin pun dia yakin tidak akan bisa 100% berlaku adil. Masih mengejar juga? Namun kemudian datang syubhat besar. Syubhat besar. Besar sekali. Saking besarnya banyak yang kolep. termakam syubhat ini. Kalau kita nggak ikut, nanti dunia kita ini dikuasai oleh orang kafir. Orang Islam nggak ada jadi pemimpin. Ini syubhat besar. Dan syubhat ini anehnya nggak ada di lapangan. Di lapangan nggak ada. Karena kita berada pada dunia umat Islam berburu-buru jadi pemimpin. Berlomba-lomba. Bahkan menghabiskan uang yang bisa membangun masjid megah. Sekedar untuk yang tadi. Jadi syubhat ini sudahlah tidak ada. Tidak ada kan sebenarnya. Di realitas kita sekarang ada adakah yang seperti ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada umat Islam di Indonesia itu sekarang ini nggak satu pun yang milih seperti yang diutarakan dalam syubhat ini. Mana ada? Nggak ada. Itu hanya rekayasa pikiran. Hanya rekayasa apa? Pikiran. Bagaimana kalau kita semua nggak milih? Nanti yang naik orang kafir dong. Realitanya bukan begitu pak. Realitanya 90% milih. Itu realitanya. Jangan bicara sesuatu yang keluar dari apa? Dari realita. Jadi kami nggak perlu lagi. Udah cukup lah yang 90% ini. Kemudian kita tanya lagi, yang 10% milih itu menang nggak Pak? Enggak. Loh, kok bisa nggak menang? Kan yang memilih 90% umat Islam. Kok bisa nggak menang juga? Dia kira jawab apa? Karena partai terlalu banyak. Kan itu jawabannya. Iya kan? Oke, okay, sekarang umat Islam di Indonesia 80%. Katakanlah yang tidak milih 70. Tinggallah 7, 10%. Eh, berarti yang milih berarti 70% yang milih. 70% melawan orang yang bukan Islam 30% pasti menang dong. 20% kan tinggal orang. Iya, ya 20% ya. 70 melawan 20 menangan yang mana sih sebenarnya? Pasti menangan 70. Kenapa yang 70 nggak menang-menang juga? Jawabannya apa kira-kira? Karena partai terlalu banyak. Berarti yang melemahkan umat Islam itu bukan yang nggak milih, Mas, partai. Partai yang telah mencabik-cabik kesatuan umat Islam di Indonesia. Siapa bilang orang yang tidak memilih yang mencabik-cabik persatuan? Salah, 100% salah. Karena yang 70% ini dicabik-cabik oleh 40 lebih partai. sekian mengambil segini, yang segini mengambil segini, yang segini mengambil segini. Mana lagi kekuatannya berhadapan dengan 20 nggak kuat. Makanya saya mengatakan di salah satu pengajian, saya akan pilih kalau partai Islam yang tampil hanya satu. Saya akan milih. Jadikan yang maju itu satu partai Islam saja. Berhadapan dengan berapapun partai yang di luar agama Islam silahkan. Mereka mau buat partainya 500 silahkan. Yang penting Islam yang maju hanya satu partai. Itu mungkin saya akan milih. Karena kalau tidak milih umat Islam di sini berbahaya. Toleransi toleransi sedikit dua lah. Ya karena kalau 70 bagi dua itu artinya 7, 35 35 masih menang kan lawan yang 20 kan? Apalagi kalau kemudian yang ini cuma 10% berarti 60% kemari suaranya. Masih menang lawan 20. Tetapi kenapa selalu yang disalahkan itu umat Islam yang nggak mau memilih? Kenapa itu yang selalu menjadi momok dalam setiap aksi pemilihan suara? Dan kenapa kemudian malah yang disalahkan orang pengajian? Padahal yang nggak milih ratusan orang dan ribuan orang, jutaan orang yang bukan pengajian juga tidak memilih. Karena kecewa, karena tidak percaya lagi, Ribuan jutaan manusia di sana tidak memilih bukan karena alasan, pengajian. Betul atau tidak? Kenapa yang disalahkan kita yang pengajian? Kemudian saya mengatakan, bukankah demokrasi memberikan kebebasan terhadap siapapun tentang pendapatnya? Berarti bebas dong saya pakai pendapat saya. Pendapat saya nggak milih. Kenapa Anda marah? Saya menegakkan pendapat saya. Bukankah negara kita negara demokrasi? Anda yang mencaci orang lain saja Anda tidak merasa diri Anda bersalah, kami nggak pakai mencaci Anda, kami ikut nggak milih aja. Anda yang berlawanan dengan saudara Anda orang Muslim lainnya tidak merasa Anda bersalah, kami tidak berlawanan, Cuma kami nggak mau milih aja. Kami nggak merasa melawan berlawanan dengan Anda. Kalau kami berlawanan dengan Anda, kami akan buat partai baru. Kenapa kami yang disudutkan terus? Kenapa kami yang dianggap menghancurkan umat Islam terus? Apa iya kalau kami semua milih Islam jadi menang di permukaan bumi Indonesia ini? Enggak juga kan? Itu pun kalau kita buat angka yang tidak milih dari orang-orang pengajian 10% di Indonesia. Padahal nggak sampai. 2% aja mungkin nggak sampai. Jadi mari kita mawas, Yang membuat kita lemah itu apa? Bukan orang yang tidak milih yang membuat kita lemah. Yang membuat kita lemah itu partai yang terlalu banyak. Sehingga yang 80% umat Islam dicabik-cabik. Kalau 80% dibagi 40 berarti kan 2% kan? Kalau 2% berlawan dengan 20 kapan menangnya? Maka mari wujudkan persatuan tanpa warna. Hapuskan seluruh warna merah, warna hijau, warna kuning, warna abu-abu, warna biru, warna beraneka ragam warna dengan segala nomor, dengan segala lambang. Hapuskan semua itu. Masuk dalam sebuah kelompok yang namanya Islam saja. Menang nggak? Menang nggak? Menang dong. Menang. Secara angka di atas kertas pasti menang. Karena semua Islam berkumpul dalam satu kelompok. Berarti yang melemahkan umat Islam adalah perpecahan di kelompok itu tadi. Tanpa kami pun yang 2% gak ikut pemilu. Saudara pasti menang. Kalau pemilu itu hanya satu kelompok umat Islam maju. Pembicaraan terlalu panjang, terkadang terlalu berbelit-belit, terkadang terlalu ilmiah, terkadang terlalu emosi kita mengucapkannya. <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pernah diajak untuk memilih dari salah satu partai yang memperjuangkan Islam. Lalu saya tanya kepadanya, diskusi melalui SMS. Tolong tunjukkan saya satu ayat dalam Al-Quran yang menyuruh saya memilih. Atau satu hadis. Tolong tunjukkan di mana. Kalau Anda bisa menunjukkan satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis dari hadis Nabi Muhammad, demi Allah saya bergabung dengan partai Anda. Kan gampang kan? Kalau ngajak mau saya ngajak ngajak saya bergabung gampang. Ini ayatnya, ini tafsirannya, ini hadisnya, ini syarahnya dari Imam Bukhari Muslim. Udah bergabung kita. Dan kita akan bawa antum bergabung semua. Jadi saya katakan silakan satu ayat satu hadis satu ayat subhanallah sebanyak itu ayat dalam Al-Quran satu ayat cukup dia balas media SMS ini tidak cukup untuk menyatakan dalil itu. Eh, terlalu banyak dalilnya. <laughs> Silahkan Anda datang ke DPW kami, jalan ini, jalan ini, Pekanbaru. Masa iya Al-A'raf ayat sekian, lihat tafsir Ibnu Katsir kan gampang kan? Riwayat Imam Bukhari hadis nomor sekian dari Abdullah bin Abbas. Gampang kan? Tapi karena dia terlalu banyak dalilnya, media ini tidak cukup katanya. Sebenarnya bukan tidak cukup, enggak ada pak gitu Ngaku aja kenapa sih? Lalu saya katakan, berarti Anda tidak punya dalil selama ini. Hati-hati mengajak orang melakukan sesuatu yang Anda katakan perjuangan Islam. Yang ternyata tidak ada satu ayat pun yang mendukung gerakan Anda. Dan tidak ada satu hadis pun yang mendukung gerakan Anda. Ilmiah enggak itu jawabannya? Sesuai dengan kadar ilmiah enggak itu? Apa yang dia katakan? Aku berselindung kepada Allah dari pemikiran jumud. Jumud. Orang minta Al-Quran dikatakan jumud. Minta hadis dikatakan jumud. Yang tidak jumud yang mana? Saya balas. Kalau Anda mengatakan mengikuti Al-Quran dan hadis dikatakan jumud, demi Allah saya ingin menjadi orang jumud pertama di Indonesia. Tapi kalau yang Anda katakan berkor-kor ke sana kemari, berkampanye ke sana kemari, mengajak umat, merangkum umat ke sana kemari tanpa satu ayat dan satu hadis pun yang mendukung itu yang disebut intelektual, saya berselindung kepada Allah jadi seorang intelektual. Saya kirimkan. Dia balas. Balasannya apa? Amin. Ya sudah diaminkan kan? sudah ya diaminkan, sudah selesai sudah. Tuh. Lihat. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis. Cobalah cari ayat itu. Kampanyelah kalian, ada nggak? Mana ada? Kalau saya bicara seperti ini dulu di zaman Soeharto penjara ini udah. Tapi karena sekarang sudah ada kebebasan demokrasi, memberikan angin segar untuk dakwah. sembari memberikan angin segar untuk maksiat. Memberikan angin segar untuk dakwah sekaligus apa? Angin segar untuk maksiat. Pertanyaan terakhir. Apakah lonceng jam termasuk tasyabuh dengan orang kafir? Kalau loncengnya itu teng teng teng hati-hati jauhkan karena itu lonceng orang seberang tapi kalau loncengnya itu teng teng teng teng teng teng <laughs> eh, itu kalau tidak mengganggu tidur rasanya lanjutkan tapi kalau mengganggu tidur jangan kalau berada di masjid ini jangan karena bisa mengganggu orang sholat Apa bedanya tauhid dengan akidah? Apakah kita cukup akidah sementara akhlak jauh dari apa yang disyariatkan? Orang yang berakidah benar pasti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya belum baik-baik juga akidahnya masih butuh dibenahi. Jangan kira bahwa kita bisa berakhlak baik tanpa akidah yang benar. Karena akidah yang benar adalah mengikuti Allah dan Rasulnya 100%. Sekuat kemampuan. Begitu kita tahu akhlak kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, akidah kita dan tauhid kita menuntun kita untuk meninggalkan akhlak tersebut. Berarti kalau belum ditinggalkan juga, akidahnya belum kuat. Tidak terpisah antara akidah, syariah, dan muamalah, dan adab, dan akhlak.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 Alhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.